Alhamdulillah ini adalah malam yang kedua, malam Senin hari Ahad pada tanggal 28 Rajab tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret tahun 2020. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita memetik faidah-faidah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan muqaddimah yang berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang keutamaan sabar dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersabar apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka dalam kehidupan dunia demikian pula akhirah. Maka pada malam hari ini kita memasuki bab yang pertama yang menjelaskan tentang makna sabar secara bahasa Arab dan pengambilan akar kata dari lafaz sabar ini. Seringkali kita mendengarkan kata sabar, perintah untuk senantiasa bersabar. Namun apakah kita telah mengetahui makna dan pengertian sabar itu baik secara bahasa demikian pula dalam istilah etimologi atau dalam istilah syar'i. Adapun makna sabar secara bahasa bahwa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa secara tahqiq makna sabar itu tidak keluar dari tiga pengertian. Tidak keluar dari tiga pengertian. Yang pertama dia bermakna al-man'u wal habsu, mencegah, menahan. Yang kedua bermakna asyiddah, sesuatu yang keras dan yang ketiga bermakna abdamu mengumpulkan. Maka setiap penjelasan ahli bahasa ketika menerangkan makna sabar, as-sabru, itu tidak keluar dari tiga makna ini. Dia bermakna al-man'u, mencegah, menahan. Yang kedua bermakna asyiddah, keras. Dan yang ketiga bermakna al-jam'u wad-dham, mengumpulkan. Adapun yang pertama, al-man'u yaitu menahan. Maka sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza' wal lisan anit tashakki wat tasakhuti wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyubi wa nahwihima. Maka sabar itu adalah menahan jiwa dari tidak terkontrolnya dan menahan lisan dari menyampaikan keluhan-keluhan atau murka atas apa yang dihadapi. Demikian pula menahan anggota tubuh dari menempeleng pipi-pipinya atau menyobek bajunya, mengoyak-oyak pakaiannya dan yang semisalnya. Maka seorang yang bersabar adalah yang mencegah dirinya, menahan jiwanya dari melakukan hal-hal tersebut ini makna as-sabr yang berarti al-man'u wal-habsu, mencegah dan menahan diri. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wasbir nafsaka مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ rabbahum بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ yuriduna wajha." Dan sabarkan dirimu, maksudnya tahanlah dirimu untuk senantiasa bersama dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang berdoa, yang beribadah kepada Rabbnya di pagi hari dan di petang hari karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ wasbir maksudnya tahan dirimu, cegah dirimu agar kemudian senantiasa bersama dengan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari al-masburah. Al-masburah. Yang dimaksud al-masburah yaitu hewan kambing atau ayam dan yang semisalnya yang tusbar maksudnya itu ditangkap ditahan lalu diikat setelah itu dijadikan sasaran tembak sampai hewan itu mati. Maka hewan itu disebut al-masburah dari kata sabr. Yaitu hewan yang ditahan. Jadi ini makna secara bahasa yang pertama. Makna yang kedua bahwa as-sabru maknanya adalah asyiddatu wal quwwah. Keras dan kuat. Itu di antara makna sabar, as-sabru. Oleh karena itu obat, obat selain dia disebut dawa, dia juga disebut as-sabir. As-sabir karena sangat pahitnya dia, syadid. Sangat pahit dan biasanya sangat dibenci oleh seorang apabila dia meminumnya, mengkonsumsinya. Demikian pula tanah yang keras itu disebut as-subur. Tanah yang penuh kerikil, tanah yang keras dalam bahasa Arab disebut as-subur karena kerasnya dia. Sebagaimana uh, tanah yang atau pegunungan yang keras ya yang terdiri dari batu-batuan itu juga disebut Ummu Sabbar. Ummu Sabbar. Alhasil bahwa ini dari makna sabar, yaitu keras. Ya. Sisi persamaannya dengan makna secara syar'i bahwa seorang yang bersabar itu dia akan berusaha menahan dirinya meskipun dia merasakan sesuatu yang keras dalam kesabaran itu. Yang ketiga, sabar itu bermakna al-jam' wa dham, mengumpulkan. Adapun persamaannya dengan makna secara syar'i bahwa orang yang bersabar dia mengumpulkan segala tekadnya, mengumpulkan jiwanya agar kemudian dia mampu untuk menahan dirinya sehingga dia disebut orang yang bersabar. Jadi ini tiga makna. Secara bahasa dari makna sabar. Dia bermakna al-man'u mencegah, menahan dan makna keras dan juga bermakna mengumpulkan. Seorang yang bersabar itu disebut sabara atau pelakunya disebut sabir. Orang bersabar. Adapun tasabbara, tasabbara itu dia mengusahakan pada dirinya dengan penuh kekuatan ya dia semacam membebani dirinya untuk bersabar itu makna tasabbara asalnya dia tidak memiliki sifat sabar namun dia pelajari dia mengontrol dirinya dengan segala kemampuannya, maka itu disebut tasabbara. Dan juga ada istilah istabara. Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Istabar. Yang bermakna bahwa dia telah menghasilkan sabar itu dan mempelajarinya. Dan juga disebutkan kata sabara. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayuhalladzina amanu wa sabiru." Jadi ada isbiru, ada sabiru. Adapun isbiru bersabar, sabiru maksudnya ya bahwa kata musabarah dari kata mufa'alah menunjukkan ada saingan dalam bersabar. Artinya, jangan kamu sampai dikalahkan oleh musuhmu dalam hal memiliki sikap sabar. Musuh-musuh kamu itu punya kesabaran di dalam menghadapi kamu. Sabar dalam memerangi kamu. Kamu jangan sampai kehilangan kesabaran. Kamu harus lebih kuat sabarnya daripada mereka. Demikian pula kata sabbara, sabbara nafsahu. Maksudnya dia membebani dirinya, jiwanya untuk bersabar. Orang yang memiliki kesabaran itu disebut sabir. Dan orang yang benar-benar telah terlatih kesabarannya, seorang yang senantiasa bersabar, itu disebut sabar, orang yang sangat bersabar. Disebut juga sobur musabir, mustabir. Maka sabir artinya orang bersabar. Yang lebih dari itu, orang sangat memiliki sifat sabar, itu disebut sabar dan sabur. Ini termasuk bentuk mubalaghah. Jadi ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah hakikat dari makna sabar di dalam istilah syar'i. Dan ini bab yang kedua yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Menjelaskan tentang hakikat kesabaran itu dan perkataan para ulama tentang sabar. Kata beliau rahimahullah, wa amma haqiqatuhu fahuwa. Hakikat dari kesabaran itu adalah khuluqun fadilun min akhlaqin nafs tamtani'u bihi min fi'li ma la yahsun wa la yajmul. Satu akhlak yang mulia dari akhlak yang berkaitan dengan jiwa hamba. Yang dengannya, dengan akhlak itu mencegahnya dari melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak sepantasnya. Wa huwa min quwwan nafs allati biha salahu sya'niha wa amriha. Dan itu adalah sebuah kekuatan dari kekuatan jiwa yang dengannya akan memberi kemaslahatan kepada dirinya dan akan menegakkan urusannya. Itu hakikat dari kesabaran. Jadi sabar itu adalah sebuah akhlak yang mulia. Yang terdapat di dalam jiwa seorang hamba. Yang mencegahnya dari melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Al-Junaid ibnu Muhammad rahimahullah beliau ditanya tentang apa yang dimaksud sabar kata beliau tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbus menelan rasa pahit tanpa dia merasa kecut tanpa dia bermuka masam dia menelan sesuatu yang pahit tanpa dia menampakkan rasa kecutnya itu hakikat dari kesabaran Dhunnun Abul Faid dia bernama Thauban mengatakan yang dimaksud sabar at-taba'udu anil mukhalafat was-sukun 'inda tajarru'i ghusasil baliyah wa idharul ghina ma'a hululil faqri bisahatil ma'isha yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang menyelisihi syariat itulah sabar dan merasa tenang ketika menelan beratnya musibah yang menimpanya dia tetap tenang itu tidak kehilangan kontrol dan menampakkan bahwa dia merasa cukup di saat dia miskin, dia kesulitan untuk mencari nafkah atau mendapatkan maisha. Jadi dari sini ada tiga hal yang disebutkan oleh Dunnun tentang hakikat dari kesabaran. Yang pertama adalah seorang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menyelisih syariat. Itulah sabar. Yang kedua, dia merasa dia merasa tenang. Dia menenangkan dirinya, menenangkan jiwanya ketika dia merasakan pahitnya ujian dan beratnya ujian dan menampakkan bahwa dia merasa cukup dalam kondisi dia fakir. Ada pula yang mengatakan bahwa as-sabru sabar itu huwal wuqufu ma'al bala bihusnil adab yaitu menghadapi cobaan dengan adab yang baik. Itu makna di antara makna sabar. Sabar. sikap dia di dalam menghadapi musibah dan cobaan dengan adab yang baik. Yani tidak menyelesaikan syariat. Abu Uthman rahimahullah taala beliau mengatakan as-sabbaru orang yang bersabar huwa alladhi awwada nafsahu al-hujum al-makarih adalah seorang yang telah membiasakan dirinya untuk menghadapi segala hal yang dia tidak senangi, segala hal yang dia benci. Tapi dia terus membiasakan dirinya. Sholat lima waktu di masjid, ketika terasa berat, dia tetap membiasakan dirinya. Sholatul lail, terasa berat, tapi tetap dia membiasakan dirinya. Dan yang semisalnya. Ada pula yang mengatakan as-sabru al-muqamu ma'al bala bihusni suhbah kal muqami ma'al afiyah. Yang dimaksud sabar itu adalah menyikapi cobaan dengan tetap memperbaiki persahabatannya seperti dia menyikapi kesehatannya. Seperti dia menyikapi kesehatannya. Jadi dia menyikapi cobaan yang menimpanya dengan bihusni suhbah, dengan tetap menjaga persahabatan yang baik dengan sabar itu. Dia tidak meninggalkan sikap sabarnya seperti ketika dia diberi kesehatan. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah makna dari ucapan ini anna, anna lillahi 'alal 'abdi ubudiyatan fi 'afiyatihi wa fi bala'ihi. Bahwa Allah Azza wa Jal menetapkan kepada hambanya ibadah. Baik di saat dia dalam keadaan sehat, dia tetap diperintahkan untuk beribadah atau di saat dia mendapatkan cobaan, musibah, dia tetap diperintahkan untuk ibadah. Maka seorang hamba yang bersabar ayyuhsina al afiyati bisyukur wa al bala bis sabri. Maka seorang yang benar-benar bersabar adalah yang senantiasa menyikapi kesehatan itu dengan syukur dan menyikapi ujian dan cobaan itu dengan dengan kesabaran. Jadi seorang mukmin selalu berada di antara dua sayap ini, dua sifat ini. Sifat syukur dan sifat sabar dan itulah iman. Disebutkan pula oleh Amr bin Uthman Al-Makki rahimahullah Kata beliau as-sabru huwa thabatu ma'allah. Wa talaqqi balaihi birrahbi wadda'ah. Sabar itu adalah kokoh bersama Allah. Teguh bersama Allah. Istiqamah di atas syariat Allah. Dan menghadapi cobaan dengan penuh kelapangan dengan lapang dada. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah perkataan Amr bin Uthman ini annahu yatalaqqa balaa bi sadrin wasi' la yatalaqqahu bi'dziq, dhiq wa tasakhuti Makna dari ucapan ini bahwa seseorang menghadapi musibah itu dengan lapang dada, Jangan dia menghadapinya dengan sempit dada, dengan murka, dan berkeluh kesah yang menghilangkan kesabarannya. Dan disebutkan pula oleh Al-Khawas, Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas. Kata beliau, As-sabru Al-thabatu ala ahkamil kitabi was sunnah. Sabar itu adalah kokoh. Komitmen di atas hukum-hukum kitabullah, Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Itulah sabar. Disebutkan pula dari Ruwaim mengatakan as-sabru tarku syakwa Sabar itu adalah meninggalkan berkeluh kesah. Ada lagi yang lain mengatakan as-sabru huwa isti'anatu billah. Sabar itu adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah ini beberapa perkataan yang dinukil dari para ulama terdahulu tentang hakikat dari as-sabr. Hakikat dari kesabaran. Yang itu semua termasuk di dalam makna sabar. Sabar itu adalah menjauhkan diri dari apa saja yang menyelisih syariat. Sabar itu adalah merasa tenang dalam menghadapi musibah Sabar itu adalah menampakkan kecukupan di saat dia dalam keadaan fakir. Sabar itu adalah seorang yang membiasakan dirinya dalam menghadapi apa saja yang dia merasa berat. Apa yang dia benci. Sabar itu adalah kokoh bersama Allah. Sabar itu adalah komitmen di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Julairi tentang makna sabar, kata beliau as-sabru alla tufarraqa baina halin ni'mati wal mihnah ma'a sukunil khatiri fihima. Sabar itu adalah tidak membedakan antara kenikmatan yang dia dapatkan dengan ujian. Dalam keadaan perasaannya tetap tenang. Dapat nikmat tenang, dapat cobaan, musibah tenang. Kata Abu Muhammad Al-Jurairi, tidak ada perbedaan bagi dia. Nah, ini yang kemudian di dijelaskan dan dikritik oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa tidak membedakan ketika mendapatkan kenikmatan dengan mendapatkan cobaan atau musibah itu hal yang yang seorang tidak mampu melakukannya dan juga tidak diperintahkan demikian. Ya. Perbedaan itu pasti ada. Perbedaan itu pasti ada. Ya. Beda ketika seorang manusia mendapatkan kenikmatan, tak pasti perasaannya beda ketika dia dapat cobaan, dapat musibah perasaannya pasti beda. Ya, jadi untuk mengatakan itu sama, kata Ibnu Qayyim itu seorang tidak mampu melakukannya. Namun yang diinginkan dan yang ada dalam kemampuan seorang hamba ketika mendapatkan musibah, maka dia mampu menahan diri dari kondisi yang tidak terkontrol kondisi yang dapat menyebabkan dia keluar dari hakikat kesabaran. Nah, itu yang dituntut. Dan itu dalam kemampuan seorang hamba. Disebutkan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah kata beliau haddus sabri alla ta'tarida 'ala taqdir. Batas sebuah kesabaran itu definisi sebuah kesabaran adalah jangan engkau protes terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah uh, batas atau definisi dari sebuah kesabaran. Ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada musibah, maka jangan engkau uh, menyalahkan takdir Mengapa Allah begini? Mengapa Allah begitu? Jangan. Itulah hakikat dari kesabaran. Nah, kata beliau, "Fa'amma idharul bala ala ghairi wajhi syakwa fala yunafi sabr." Adapun menampakkan ya, menyebutkan musibah yang menimpanya tapi bukan dengan maksud menggerutu, bukan dengan maksud berkeluh kesah, maka itu tidaklah menafikan kesabaran seseorang. Karena menampakkan atau menyebutkan musibah itu belum tentu menafikan kesabaran. Misalnya dia menyebutkan cobaan yang menimpanya. Saya sedang begini, saya sedang begitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah Nabi Nabiullah Ayyub salam kata Allah azza wajal inna wajadnahu sabira kami mendapati hamba kami Ayyub itu bersabar hamba kami Ayyub ini bersabar sementara Allah azza wa wajal ketika menyebutkan tentang cobaan yang menimpa Ayub, Ayub sempat menampakkan eh, menyebutkan ya musibah yang sedang dihadapinya. Itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Anbiya. Inni massani yadhurru. Massani yadhurru. Aku ditimpa kemudaratan. Aku ditimpa sakit. Dia menyebutkan cobaan yang menimpanya. Itu tidak menafikan sabar. Ya. Atau misalnya seorang mengatakan, saya sakit kepala, perut saya sakit. Dia menyebutkan rasa sakit yang dialaminya. Itu tidak menafikan kesabaran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri pernah ketika mengalami sakit kepala beliau mengatakan warasa kepalaku sakit. Jadi hal tersebut ya sekedar menyebutkan bahwa dia sedang mengalami sakit ini sakit itu tidak menafikan sabar lalu apakah mengeluh berkeluh kesah menyampaikan keluhan dari apa yang sedang dia hadapi itu juga menafikan kesabaran Nah, ini diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa keluhan itu ada dua macam. Keluhan ada dua macam. Yang pertama, asyakwa ilallah. Mengeluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluhkannya kepada Allah. Maka ini tidaklah menafikan kesabaran sebagaimana Yakub alaihissalam ketika beliau kehilangan Yusuf alaihissalam anak beliau yang sangat beliau cintai Allah azza wajal menyebutkan tentang ucapan beliau innama ashku bathi wa huzni ilallah sesungguhnya aku mengeluhkan dukaku dan kesedihanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengeluhkan itu kepada Allah. Dan disebutkan oleh Allah fasabrun jamil, sabar yang baik. Beliau tetap bersabar meskipun beliau mengatakan aku mengeluhkan kesedihanku ini kepada Allah. Jadi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menafikan kesabaran. Itulah yang disebutkan pula oleh Ayub alaihissalam dalam firman Allah yang telah kita terangkan tadi. Massani dhurru. Aku ditimpa suatu yang memudaratkan. Aku ditimpa rasa sakit. Dan Allah tetap menyebutnya sebagai seorang hamba yang bersabar. Demikian pula dalam uh, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba yang paling bersabar. Sayyidus sabirin. Beliau di dalam doanya mengatakan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah sesungguhnya aku mengeluhkan kepadamu kelemahan kekuatan yang aku miliki. Dan sikap mereka yang merendahkan aku, sikap mereka yang mengolok-olok aku. Aku hanya mengeluhkan kepadamu ya Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Awsat dari ucapan Nabiullah Musa alaihi salam Beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah bagimu segala pujian wa ilaikal mushtaka dan kepadamu lah aku mengeluh menyampaikan keluhanku dan engkaulah tempat memohon pertolongan dan kepadamulah kami beristighatha dan kepadamulah kami bertawakal la haula wala quwata illa bika maka ini jenis keluhan yang pertama adapun keluhan jenis yang kedua syakwal mubtala bilisanil hal awil maqal keluhan seorang yang diberi musibah keluhan itu dengan perbuatan atau dengan ucapan. Keluhan itu dengan perbuatan atau dengan ucapan. Maka inilah yang tidak akan berkumpul dengan sifat sabar. Namun hal ini menjadi lawan dari kesabaran dan membatalkan sifat kesabaran seseorang. Mengeluh. Aduh kenapa saya begini, kenapa saya begitu, saya begini, kenapa Allah membuat saya begini, dan seterusnya. Dengan ucapan atau dengan perbuatannya. Perbuatannya menunjukkan bahwa dia seperti tidak menerima apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka inilah yang tercela. Inilah yang tidak akan berkumpul ya, antara sifat sabar dengan syakwa, keluhan seperti ini, berkeluh kesah. Ada sebagian pula mengatakan as-sabru thabatul qalbi inda mawaridil ittirab. Sabar itu adalah kokohnya hati ketika datangnya berbagai macam goncangan dalam kehidupan hati dalam keadaan tetap kokoh. Kokoh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah hakikat dari kesabaran. Lawan dari sabar dalam bahasa Arab itu disebut al-jaza. Jim, zai, ain. Jaza. Dalam surat Ibrahim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna. Jadi jaza itu adalah kondisi di mana seorang kehilangan kesabaran. Jaza. Jaza itu temannya al-ajz. Jaza itu temannya lemah. Ya. Temannya lemah, ketidakmampuan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, itu adalah saudara kandungnya. Berbeda halnya dengan sabar. Sabar itu temannya atau saudaranya kepandaian, kecerdasan. Sampai kata beliau, walau falau al jaza' man abuka laqala al-ajiz. Kalau seandainya al-jaza ini lawan dari sabar ini ditanya, siapa ayahmu? Maka dia mengatakan ayahku adalah kelemahan. Dan kalau seandainya kecerdasan itu ditanya siapa ayahmu, maka dia akan menjawab, ayahku adalah as-sabr, kesabaran. Maka kata beliau, وَالنَّفْسُ مَطِيَةُ الْعَبْدِ الَّتِي يَسِيرُ عَلَيْهَا 'alaiha الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ Maka jiwa ini adalah kendaraan seorang hamba yang dia akan menggunakannya untuk berjalan. Apakah menuju ke surga atau menuju ke neraka. Sedangkan sabar itu kedudukannya seperti tali kekang bagi kendaraan itu. Ya, seperti setirnya. Sabar itulah yang akan mengarahkan kamu menuju kepada al-jannah maka apabila sebuah kendaraan itu tidak memiliki tali kekang atau tidak memiliki setir, maka dia akan pergi kemana saja yang dia inginkan. Boleh jadi dia akan mengantarkan kamu kepada neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu sabar itulah yang akan membimbing, mengarahkan kamu kepada kebenaran. Oleh karena itu diriwayatkan di antara khutbah Al-Hajjaj di mana dia mengatakan iqda'u hadhihi nufus hendaknya kalian senantiasa menahan jiwa-jiwa ini fa innaha tula'atun ila kulli su karena jiwa ini akan selalu ingin menuju kepada setiap keburukan farahimallahu mra'an ja'ala li nafsihi khitaman wa zimama maka Allah azza wajalla merahmati seorang hamba yang menjadikan jiwanya itu memiliki tali kekang, memiliki setir yang mengarahkan dia kepada kebaikan. Faqadaha bi khitamiha ila ta'atillah wa sarafaha bi zimamiha an ma'siyatillah. Fa inna sabra an maharimillahi aisar min as-sabri ala adzabih. Maka dengan setir dan tali kekang itu mengarahkan seorang hamba kepada ketaatan kepada Allah dan memalingkannya dari bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu lebih mudah daripada bersabar di dalam menghadapi azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersabar sesaat dalam kehidupan dunia dengan meninggalkan maksiat, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah itu masih lebih ringan dibandingkan seorang ketika disiksa oleh Allah di dalam neraka. Siapa yang mampu bersabar? Maka ini ma'asyara al-ikhwa yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته